ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Man dakhala masjidana yata'allamu khairan aw yu'allimuhu aw yu'allimuhu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu لغير ذلك كان كالناظر ما ليس له. yang artinya barang siapa yang memasuki masjid kami ini yaitu Masjid Nabawi dengan maksud untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah dan barang siapa yang memasukinya yaitu memasuki Masjid Nabawi bukan untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkannya maka dia seperti orang yang memandang kepada sesuatu yang bukan miliknya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga yang lain Hadis ini para pendengar dan para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya barang siapa yang memasuki Masjid Nabawi ini dengan maksud untuk mempelajari sebuah kebaikan yaitu mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala atau datang ke sini untuk mengajarkan kebaikan tersebut maka dia seperti seorang mujahid seorang yang berjihad di jalan Allah dan kita semua tahu tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan bahwasanya jihad ini adalah termasuk afdal a'mal ya termasuk amalan yang paling afdal oleh karena itu Alhamdulillah mulai hari ini insya Allah di tempat yang sama ini kita akan membuka dars ya pelajaran bagi jamaah haji yang berasal dari Indonesia ataupun jamaah haji yang dari negara lain yang bisa atau memahami bahasa Melayu. Dan e, eh, Allah waktunya adalah habis asar seperti sekarang ini di tempat yang sama. Dan oleh karena itu kita berharap kepada para jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mendengar di sana, bersemangatlah ya untuk datang ke majelis ini pada hari-hari yang mungkin tinggal beberapa hari saja kita di sini untuk bisa meraih pahala yang besar yang mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara mendatangi majelis ilmu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang hadir nanti memberitahu kepada yang gaib. Kemudian insya Allah pada akhir pelajaran ini kita akan membuka tanya jawab. Dan kita lebih utamakan supaya pertanyaan ini berupa tulisan. Ya, bukan berupa lisan. Jadi yang punya kertas dan dan juga punya bolpen nanti e, ditulis ya pertanyaannya kemudian dikirimkan ke depan. Yang bisa kita jawab sekarang akan kita jawab sekarang, tapi yang tidak bisa maka akan kita akhirkan sampai pelajaran berikutnya. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah SWT kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak dan juga tidak terhingga. Di antaranya adalah kenikmatan dibukakannya hati kita untuk menerima agama Islam ini. Agama yang Allah SWT tidak meridhai kecuali agama Islam ini. Allah SWT mengatakan Inna dina indallahil islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, yaitu agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Yang berdiri silahkan duduk Pak. Silahkan duduknya. <clears throat> Ini menunjukkan kepada kita tentang kenikmatan yang begitu besar ini. Kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa memeluk agama yang benar. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi bagi manusia. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi bapak-bapak sekalian dan juga para ibu sekalian sebuah ibadah yang agung yang merupakan rukun di antara rukun-rukun al-Islam yaitu ibadah haji yang telah Allah wajibkan kepada umat Islam yaitu siapa yang mampu di antara mereka untuk pergi ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilahi sabila." Sesungguhnya dan bagi Allah lah haji, kewajiban haji atas manusia bagi siapa yang mampu untuk pergi ke Al-Bait. Ya, bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana yaitu ke ke Ka'bah atau ke Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah Eh, termasuk kenikmatan yang agung ya kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ibadah yang yang agung ini. Dan kita berharap semoga haji yang kita lakukan ini menjadi haji yang mabrur. Yang eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya dan haji yang mabrur itu tidak memiliki balasan kecuali surga dan haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Dan di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukan rafath dan juga tidak melakukan kefasikan yaitu kemaksiatan, maka dia akan kembali sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya maksudnya bersih bersih dari segala dosa dan kita sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga haji yang kita lakukan ini menjadi haji yang yang mabrur dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya haji yang mabrur ini memiliki tanda-tanda dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tanda-tanda haji yang mabrur adalah keadaan orang yang berhaji setelah hajian itu lebih baik daripada keadaan dia sebelum melakukan ibadah ibadah haji. Ini adalah tanda yang paling utama. Jadi keadaan seseorang setelah melakukan ibadah tersebut yaitu ibadah haji itu lebih baik daripada keadaan dia sebelum sebelum hajian. Oleh karena itu kita mengoreksi dan memuhasabah diri kita sendiri. Ya. Hendaklah kita berusaha setelah hajian ini memperbaiki amal kita kita perhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita apakah sudah kita lakukan atau belum. Kemudian kita melihat nawafil, kita melihat perkara-perkara yang dianjurkan yang merupakan perkara-perkara yang yang sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT di hadapan kita ada sebuah buku yang kecil bentuknya akan tetapi buku ini sangat berharga yang berjudul Fadlul Madinah wa adabu suknaha wa ziyaratiha yang artinya keutamaan kota Madinah dan adab-adab orang yang tinggal di dalamnya dan juga orang-orang yang berziarah ke kota Madinah ini. Kitab ini dikarang oleh syekh kita yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau ini adalah termasuk pengajar di Mesin Nabawi dan merupakan muhaddis kota Madinah, ahli hadisnya kota Madinah ini. Dan kitab ini sudah dicetak berulang kali dan sudah sudah dicetak beribu-ribu. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan-kesempatan yang akan datang kita insya Allah akan bersama-sama berusaha untuk mengambil faedah dari sebagian apa yang beliau tulis di dalam kitab beliau ini yang isinya adalah tentang keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab orang yang tinggal di sini dan juga orang yang berziarah ke kota Madinah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam halaman-halaman yang pertama Syekh Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah menjaga beliau Beliau menyebutkan beberapa keutamaan kota Madinah Dan keutamaan kota Madinah ini banyak Akan tapi di sini Beliau Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah menjaga beliau Hanya menyebutkan beberapa Dari keutamaan kota Madinah Di antara yang paling Menonjol dari keutamaan kota Madinah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata beliau telah menjadikan kota Madinah ini sebagai tanah haram yang aman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kota Mekah Al-Mukarramah ini sebagai tanah haram yang aman. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan Al-Madinah, kota Madinah ini. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliaulah yang telah mengharamkan Mekah dan bahwasanya kota Madinah ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud dari pengharaman di sini adalah menampakkan keharaman. Maksudnya apa? Menampakkan keharaman. Karena pada hakikatnya yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan Madinah maksudnya adalah menampakkan keharaman tersebut. Ini adalah keterangan yang diberikan oleh pengarang di sini. Bahwasanya maksud dari pengharaman di sini adalah menampakkan keharaman. Jadi Nabi Ibrahim menampakkan keharaman, Mekah dan Nabi Muhammad SAW menampakkan keharaman kota Madinah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang memiliki sifat haram atau tanah haram di dunia ini hanya hanya ada dua yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Tidak ada selain kedua kota ini yang memiliki sifat keharaman. Kemudian yang dimaksud dengan tanah haram ini adalah tanah yang berada di dalam batas-batas tanah haram. Ya daerah yang berada di dalam batas-batas tanah haram ini dinamakan tanah haram ya dan beliau mengatakan ada sebagian orang mengitlakan atau menamakan Masjid Nabawi ini dengan haram ya mungkin antum kalau selama tinggal di sini ya ketika berbicara dengan orang Madinah ada yang mengatakan mau ke haram maksudnya adalah kemana ke Masjid Nabawi dan ini kata beliau adalah suatu yang salah kaprah ya. Karena yang namanya tanah haram ini adalah semua tanah yang berada di dalam batas-batas tanah haram ya, dan sudah diberi batas. Adapun Masjid Nabawi maka tetap kita katakan sebagai Masjid Nabawi. Dan Al-Madinah ini batas-batas tanah haramnya ini ada yang batasnya dari e, selatan, e, utara, barat dan juga timur. Untuk batas selatan ini sampai ke Bukit Air. Ya, ini letaknya kurang lebih dekat dengan Mikot. Mikot orang Madinah yaitu Dhul Hulaifah. Kemudian di sebelah utara ini sampai ke Bukit Thaur. Dan Bukit Thaur ini de dekat dengan Gunung Uhud. Kemudian batas barat dan juga timur ini adalah apa yang dinamakan dengan Labah dalam bahasa kita mungkin lava. Ya karena di sebelah barat dan juga timur kota Madinah ini ada lava atau lahar yang sudah mengering. Dan ini adalah merupakan batas dari tanah haram. Dan untuk saat ini kata beliau tanah haram ini lebih sempit daripada Al-Madinah. Jadi Madinah ini sudah berkembang. Sudah melebihi batas tanah tanah haram. Jadi ada sebagian kota Madinah yang berada di luar tanah tanah haram. Jadi tidak semua orang yang berada di Madinah berada di dalam tanah tanah haram. Jadi tanah haram untuk saat ini lebih sempit daripada Madinah itu itu sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Al-Madinatu Madinah haramun ma baina airin ila thaur. Yang beliau mengatakan Al-Madinah kota Madinah ini adalah tanah haram dari mana? Dari air sampai thaur. Jadi kita sudah sebutkan bahwasanya air ini adalah sebuah bukit dekat Mikot. Ya, sebuah bukit dekat Mikot orang Madinah yaitu Dhul Hulaifah atau Bir Ali. Dan Thaur ini adalah sebuah bukit dekat e, gunung Gunung Uhud. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inni haramtu ma baina labatail Madinah ay yuqta'a idahuha au yuqtala sayduha." Yang artinya, sungguh aku telah mengharamkan apa yang berada di antara labah Al-Madinah. Ya di antara lava Al-Madinah supaya tidak dipotong pohonnya atau dibunuh buruannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim. Jadi ini adalah batas-batas tanah haram kota Madinah. Ya, di luar batas-batas tersebut maka itu, itu termasuk tanah halal. Ya, termasuk tanah termasuk tanah halal. Kemudian fadilah yang kedua atau keutamaan kota Madinah yang kedua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan kota Madinah ini dengan Thaibah. Nabi SAW menamakan kota ini dengan Taibah. Jadi di antara nama-nama kota Madinah adalah Taibah dan juga Taubah. Taubah ini juga termasuk nama di antara nama-nama kota Madinah. Bahkan di dalam hadis yang sahih kata beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya yang menamakan Taubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah sammal Madinah Taubah, kata beliau. Sesungguhnya Allah menamakan kota Madinah ini dengan Taubah. Ini menunjukkan bahasanya yang menamakan kota Madinah dengan Taubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Taibah atau Taubah dan juga Taubah ini berasal dari kata tib yang artinya adalah baik. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya kedua lafat ini adalah lafat yang baik yang digunakan untuk memberi nama daerah yang baik. Ini maksudnya. Ini adalah keutamaan yang kedua, yaitu bahwasanya Madinah ini memiliki sebuah nama yang baik, yaitu Taubah dengan dengan Taibah. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah kata beliau adalah bahwasanya iman ini akan kembali ke Madinah bahwasanya iman itu akan kembali ke kota Madinah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Yang artinya sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke sarangnya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke sarangnya. Dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau bahwasanya keimanan itu akan menghadap ke Madinah dan akan berada di dalamnya. Dan bahwasanya orang-orang Islam akan menuju hatinya ke Ke kota Madinah ini yang akan terkenang-kenang hatinya kepada kota Madinah. Senantiasa mereka ingin untuk mengunjungi kota Madinah ini. Jadi ini adalah maksud dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keimanan akan kembali ke kota Madinah. Dan mereka menginginkan untuk datang ke Madinah ini karena keimanan mereka kata beliau dan juga karena kecintaan terhadap kota yang suci ini yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keimanan ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah ini apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kota Madinah ini adalah sebuah kota yang akan memakan kota-kota yang lain akan memakan kota-kota yang yang lain. Ya beliau SAW bersabda, "Umirtu yatin tak kulul qura." Yang artinya aku diperintahkan untuk mendatangi atau berhijrah ke sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Sebuah kota yang memakan kota-kota yang yang lain. Yaquluna laha Yathrib wahyal Madinah. Beliau mengatakan mereka mengatakan bahwasanya kota ini adalah Yathrib dan ini adalah nama kota Madinah zaman dulu. Wahia al-Madinah dan dia adalah kota kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan memakan kota-kota yang lain? Beliau hafizahullah semoga Allah menjaga beliau menjaga beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan takulul qura sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain ini bahwasanya kota ini akan mengalahkan kota-kota yang yang lain. Akan mengalahkan banyak kota. Ini adalah tafsiran yang pertama. Bahwasanya kota Madinah ini akan mengalahkan banyak kota. Kemudian tafsiran yang kedua bahwasanya rampasan-rampasan perang atau yang dinamakan dengan al-ghanimah ini akan didatangkan ke sini. Ini sebagian ulama mengatakan yang menafsirkan bahasa yang dimaksud Madinah memakan kota yang lain maksudnya adalah rampasan-rampasan perang itu akan kembali ke mana? Ke kota Madinah ini. Dan ini adalah tafsiran yang yang kedua. Dan beliau hafizahullah di sini mengatakan wa kullun min hadzainil amrain qad waqa'a wa hasal. Kata beliau dan dua penafsiran ini dua-duanya sudah ter, terjadi. Jadi Islam itu berkembang awalnya dari mana? Dari kota Madinah. Sehingga negara-negara yang lain yang berada di sekitar kota Madinah masuk di dalam agama Islam dan masuk di dalam negara Islam. Dan ini makna dari bahasanya kota Madinah mengalahkan kota-kota yang yang lain. Kemudian juga benar bahwasanya rampasan perang ini banyak dibawa ke sini. Ya karena di zaman ya Khulafaur Rasyidin ini beberapa negara yang besar itu masuk di dalam negara Islam dan rampasan perang dibawa dari sana menuju ke kota kota Madinah. Ya kata beliau di sini disebutkan bahasanya di zaman Umar bin Khattab ini negara Persia dan juga Romawi ini masuk di dalam negara Islam dan banyak rampasan perang yang dibawa dari sana kemudian dibawa kemana? ke kota Madinah ini. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk tinggal di kota Madinah dan bersabar atas kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama kita di di Madinah. Beliau salah salah mengatakan, "Al-Madinatu khairul lahum Laukanu kanu ya'lamun." Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Rasulullah SAW mengatakan ucapan ini ketika melihat ada sebagian orang yang mereka ingin meninggalkan Madinah karena kesulitan rezeki ketika mereka hidup di kota Madinah Jadi mereka ingin keluar dari Madinah mencari kota-kota yang lain yang kira-kira di sana mudah untuk mendapatkan rezeki. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Al-Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Maksudnya mengetahui tentang keutamaan orang yang tinggal di di, di Madinah. La yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdallahu fiha man huwa khairum min. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan kota Madinah ini seorang pun dalam keadaan dia membenci kota Madinah ini kecuali Allah akan menggantikan di dalamnya orang yang lebih baik daripada dia. Ya kata beliau SAW tidak meninggalkan kota Madinah dalam keadaan apa? Membenci kota Madinah dengan kesusahan yang ada di dalamnya, dengan kesulitan yang ada di dalamnya, kecuali Allah swt akan menggantikan orang yang lebih baik daripada dia untuk tinggal di kota ini. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah dan bahayanya orang yang meninggalkan kota Madinah dalam keadaan membenci kota kota yang suci ini. Adapun orang yang meninggalkan kota Madinah bukan karena benci, tapi karena memang sudah jadwalnya, ya seperti kita semuanya di sini, atau meninggalkan Madinah untuk berdakwah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Ya tidak semua para sahabat Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka tinggal di kota Madinah. Bahkan mereka berpencar, berjihad di jalan Allah SWT dan menyebarkan agama agama Islam ini. Mereka meninggalkan kota Madinah bukan karena membenci kota Madinah. Maka mereka dan orang-orang seperti ini tidak terkena di dalam hadis ini. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan tidak tetap seseorang dan tidak sabar seseorang di atas kesusahan Madinah dan juga kesulitannya kecuali aku menjadi pemberi syafaat baginya atau menjadi syahidan yaitu menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi ini adalah keutamaan orang yang bersabar di kota Madinah ini bersabar dengan kesulitan dan kesempitan yang ada di kota ini maka janji Rasulullah SAW bahwasanya beliau akan menjadi syafi'an menjadi pemberi syafaat baginya atau menjadi syahidan yaumal kiamah yaitu menjadi saksi pada hari kiamat dan hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Kemudian beliau menyebutkan fadilah yang lain Ya di antara keutamaan-keutamaan Madinah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bahaya orang yang mengadakan atau membuat perbuatan yang tidak benar di dalam kota Madinah ini. Beliau mengatakan Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Madinah itu adalah tanah haram antara air sampai Thaur man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain yang artinya Al-Madinah itu adalah tanah haram dari air sampai Thaur kemudian beliau mengatakan barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalamnya artinya mengadang-adakan sesuatu di dalam kota Madinah ini entah itu berupa kemaksiatan maupun sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Islam yang tidak pernah ibadah ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au awa muhditsan atau dia melindungi orang yang berbuat jahat di kota Madinah ini. Maka kata beliau fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka dia maka laknat Allah dan juga malaikat dan juga manusia semuanya atas atasnya. Falaknatullahi wal malaikati fa laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka atasnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala malaikat dan manusia semua semuanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya sarf dan juga adl. Dan yang di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Dan ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan e, eh, sorf di sini adalah amalan-amalan yang wajib dan yang dimaksud dengan adil di sini adalah amalan-amalan yang yang sunnah. Jadi Allah tidak menerima darinya amalan yang wajib maupun yang yang sunnah. Ada yang menafsirkan demikian. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah apa yang datang dari Nabi SAW berupa doa, doa berkah bagi kota Madinah ini. Jadi Nabi SAW pernah berdoa supaya kota Madinah ini menjadi kota yang berbarokah. Beliau SAW bersabda, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Yang artinya, Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami. Dan berkailah untuk kami di kota kami, yaitu kota Madinah ini dan berkailah untuk kami di dalam sok kami. Sok ini adalah ukuran di sini. Ya, memakai ya ini adalah sok ini adalah sebuah ukuran. Dan berkailah untuk kami di dalam mut kami. Mut ini juga sebuah sebuah ukuran. Kalau di zaman sekarang ada kilogram, ya, kalau dulu pakai sok. Jadi yang namanya kurma itu diukur pakai pakai sok. Ya, satu sok ini berapa? Dua sok ini berapa? Ya, Demikian pula mut. Mut ini juga sebuah uku, ukuran. Jadi mut ini adalah ukurannya kalau zaman dulu adalah satu atau e, dua telapak tangan ini digabungkan. Ini namanya mut. Ya, ini namanya adalah satu satu mut dan ini maksudnya adalah mutnya orang yang telapak tangannya pertengahan. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, satu sok itu empat kali mut. Satu sok itu berapa kali? empat kali empat kali maut. Jadi ini adalah sebuah ukuran ya, di zaman dulu dan e, Rasulullah SAW berdoa supaya memberkahi sok yang ada di Madinah ini dan juga mut yang ada di Madinah. Artinya satu sok di Madinah lain dengan satu sok di kota yang yang lain. Ya, satu sok di Madinah, satu mut di Madinah ini lebih berkah daripada kota yang yang lain. Ini maksudnya lebih banyak kebaikannya. Meskipun dia sedikit akan tetapi banyak kebaikannya. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah dan ini adalah poin yang terakhir yang beliau sebutkan bahwasanya kota Madinah ini tidak akan dimasuki oleh yang pertama taun yaitu wabah penyakit dan tidak akan dimasuki oleh dajjal ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha taun walad dajjal yang artinya di pinggir-pinggir kota Madinah ini ada malaikat-malaikat yang mereka tugasnya adalah menjaga kota Madinah la yadkhuluhat taun tidak akan memasuki kota Madinah ini wabah penyakit dan juga tidak akan dimasuki oleh dajjal. Ya, dan ini adalah sebuah keutamaan. Jadi Madinah tidak mungkin terjadi wabah penyakit. Dan tidak mungkin akan dimasuki oleh dajjal. Di mana dajjal ini di akhir zaman akan e, memasuki semua tempat ya kecuali kota Madinah dan juga kota Mekah yang dijaga di tepinya ini oleh para oleh para malaikat. Ini adalah beberapa keutamaan kota Madinah yang beliau sebutkan di dalam kitab ini dan beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah ini sangat banyak ya dan eh, sebagian apa yang kita sebutkan atau yang beliau sebutkan ini di dalam sahihain ya, di dalam sahih Bukhari dan Muslim atau di dalam salah satunya. Dan eh, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Dan eh, sekali lagi insya Allah setiap hari Sampai jamaah kita ini selesai Ya kurang lebih 10 hari lagi Insya Allah setiap hari kita akan mengadakan eh, pelajaran ya, dalam, dalam bahasa Indonesia ini Dan kita usahakan mungkin dalam dua ya atau tiga hari kita bisa menyelesaikan kitab ini Kemudian kita berpindah kepada materi-materi yang yang lain Ya yang sebelumnya yang ada pertanyaan silahkan ditulis seperti ini Pak ya Ditulis seperti ini kemudian disampaikan ke depannya Biar sampai ke tangan kita e, pertama, e, Pertanyaan yang pertama Apakah ada syariat ketika meninggalkan kota Madinah Seperti pamitan atau lainnya Ya, apakah disyariatkan bagi seorang ya jamaah haji ketika meninggalkan meninggalkan kota Madinah ini pamitan ya kepada Rasulullah SAW atau pamitan ke Baki yang di sana dikuburkan para sahabat Nabi SAW atau tidak? Jawabannya tidak disyariatkan bagi seorang jamaah haji untuk berpamitan ketika dia meninggalkan kota Madinah. Jadi tidak ada dalil ya dari Nabi SAW bahwasanya beliau mendorong kita atau memerintahkan kita ketika meninggalkan kota Madinah ini kita berpamitan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ini atau mengucapkan salam ke ahli baki misalnya, maka ini tidak ada dalilnya. Adapun ketika meninggalkan kota Mekah bagi jamaah haji maka diwajibkan bagi dia untuk tawaf wada yaitu tawaf perpisahan. Dan ini adalah hukumnya wajib kecuali bagi wanita yang haid ataupun nifas maka gugur atasnya kewajiban untuk tawaf wada. Adapun meninggalkan kota Madinah maka sekali lagi tidak ada ya kewajiban atau sunnah untuk berpamitan kepada Rasulullah SAW ataupun yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang solat arba'in di Masjid Nabawi apakah ada syariatnya? Iya, e, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah akan sampai ya pembahasan tentang masalah arba'in dan juga yang lain. Cuma e, kita sebagai seorang yang sudah dimudahkan oleh Allah swt datang ke kota Madinah ini, maka hendaklah kita berusaha untuk memanfaatkan hari-hari kita yang terbatas ini untuk bisa solat sebanyak-banyaknya di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi solat kita di masjid ini, solat duhur kita sekali di sini, itu lebih baik daripada solat seribu kali solat duhur di masjid yang yang lain. Dan solat di sini umum, entah itu solat sunnah maupun solat fardu. Jadi bukan hanya fardu saja. Seandainya seorang jamaah solat di masjid ini, ya solat sunnah seperti misalnya solat duha atau solat rawatib misalnya, maka solat duha yang dia kerjakan di masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali solat duha di masjid yang yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan solatun fi masjidihana. Satu solat di sini belum tidak mengatakan solat fardu dan juga tidak mengatakan solat sunnah menunjukkan bahasanya kalimat solat di sini adalah mutlak ya artinya semua solat, entah itu solat fardhu maupun solat solat sunnah jadi kita selama di sini selama kita mampu ya baik badan kita sehat maupun kita punya e, kemampuan untuk datang ke sini maka jangan kita sia-siakan kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi melakukan solat di dalamnya berjamaah bersama kaum kaum muslimin karena belum tentu kita bisa ke sini lagi akan tetapi tidak tidak boleh kita membatasi ya dengan bilangan-bilangan tertentu. Di sana memang ada dan nanti akan disebutkan di sini oleh e, pengarang e, Hafizahullah taala sebuah hadis yang isinya keutamaan orang yang melakukan salat 40 waktu di Masjid Nabawi ini. Ya, bahwasanya barang siapa yang salat 40 waktu di Masjid Nabawi ini maka dia mendapatkan dua keutamaan. Ya, dan nanti akan disebutkan di sini bahwa di antara keutamanya adalah terbebas dari neraka. Ya, terbebas dari dari neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain. Akan tapi di dalam sanad hadis ini ada seseorang atau seorang rawi yang dihukumi oleh para ulama sebagai rawi yang majhul yaitu seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya. Artinya tidak diketahui tentang hafalannya yang kuat, ya. Dan sebuah hadis apabila di dalam sanatnya ada seorang rawi yang demikian, maka dia termasuk hadis yang doif. Hadis yang yang doif. Artinya hadis ini lemah. Akan tetapi apakah setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini lemah, Berarti kita mendorong orang untuk bermalas-malasan datang ke Masjid Nabawi ini? Jawabannya tidak, ya. Tadi sudah kita sebutkan, silahkan dan kita mendorong para jamaah untuk datang ke Masjid Nabawi ke Masjid Nabawi ini dengan dasar hadis yang sahih. Dengan dasar hadis yang yang sahih yang tadi sudah kita sebutkan di awal, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya solat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang, yang lain. Jadi kita datang ke sini bukan berdasarkan hadis yang doif, akan tetapi berdasarkan hadis yang yang sahih. Itu maksudnya. Jadi kita tetap mendorong ya jamaah sekalian, jangan kita menyanyiakan untuk bisa sholat ya di masjid Nabawi ini, ya dengan sholat sunnahnya maupun sholat fardunya. Ya, di sini ada pertanyaan kenapa bacaan dalam sholat duhur dan sholat asar tidak dikeraskan? Ya, kenapa bacaan dalam sholat duhur dan sholat asar tidak di tidak dikeraskan? E, syariat yang ada di dalam agama kita ini ada sebagian e, kita meyakini bahwasanya syariat yang ada di dalam agama kita ini semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan dengan hikmah. Allah SWT tidak mensyariatkan sesuatu kecuali dengan dengan hikmah. Akan tetapi tidak semua hikmah yang ada di dalam syariat tersebut kita mengetahuinya. Ya, ada sebagian hikmah kita mengetahuinya, ada sebagian hikmah tidak kita ketahui. Apabila kita mengetahuinya alhamdulillah dan ini adalah termasuk keutamaan yang Allah berikan dan tidak semua tidak semua orang diberikan pemahaman ini. Ada sebagian diberikan pemahaman tentang hikmah sebuah syariat, akan tapi sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Akan akan tetapi bagi yang tidak mengetahui, maka kewajiban bagi dia untuk sami'na wa ata'na. Ya, hendaklah dia mendengar dan juga dan juga taat dan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya di dalamnya ada hikmah meskipun sampai saat itu dia tidak mengetahuinya. Dan termasuk di sini tentang uh, kenapa ketika sholat zuhur ya maupun asar ini kenapa solatnya tidak dikeraskan maka wallah alam saya tidak mengetahui hikmahnya sampai saat ini cuma kewajiban kita meyakini bahwasanya pasti di sana ada ada hikmahnya tapi nggak ada pertanyaan yang lain gimana tapi untuk saat ini nggak masalah silahkan pak ya. Tapi, eh, ada pertanyaan yang yang bagus Eh, tadi disebutkan bahwasanya uh, eh, salat arba'in ini uh, ternyata hadisnya dhaif. Ya, dan ini sudah diteliti oleh para ulama. Dan ada yang mengatakan yang benar adalah 40 hari bukan 40 waktu. Saya bacakan di sini hadis yang dhaif tadi yang yang berkaitan dengan uh, hadis arba'in Eh, Nabi SAW bersabda Man salla fi masjidi arba'ina salatan La tafutuhu salatun Kutibat lahu bara'atun minan nar Wa najatun minal adab Wa bari'am minan nifaq Yang artinya apa? Barang siapa yang sholat di masjidku Selama 40 40 sholat Tidak pernah ketinggalan satu sholat pun Maka ditetapkan baginya kebebasan dari neraka dan juga keselamatan dari adab dan terbebas dari kenifakan. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan arba'in. Ya. Dan hadis ini sekali lagi ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian e, di sana ada hadis yang hampir sama atau serupa, Pak. Yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas bin Malik juga yang isinya barang siapa yang sholat selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Jadi sholat bersama imam selama berapa? 40 hari. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Maka pahalanya seperti yang tertera di dalam hadis ini. Gitu, Yaitu terbebas dari neraka dan juga terbebas dari kenifakan. Hadis yang kedua ini hadisnya hasan. Ya, hadis yang hasan ini berarti bisa di diamalkan, ya. Dan isinya apa? Isinya barang siapa yang sholat bersama imam selama 40 hari. Ya, dia akan tidak pernah uh, uh, selama 40 hari bersama imam artinya dari takbiratul ihram. Jadi sejak awal takbir imam dia sudah bersama bersama imam, bukan menjadi bukan menjadi mas masbuk. Maka dia mendapatkan dua keutamaan ini yaitu terbebas dari neraka dan juga terbebas dari kenifakan. Nah, hadis ini hampir sama dengan hadis yang yang pertama, cuma ada be, bedanya, serupa tetapi tidak tidak sama. Yang pertama, serupanya apa? Sama-sama menunjukkan bilangan 40. Kemudian yang kedua sama-sama terbebas dari api neraka dan juga terbebas dari keni kenifakan. Tetapi bedanya apa? Yang pertama adalah 40 solat. Artinya 40 solat seperti yang kita amalkan selama ini yaitu selama berapa hari? 8 8 hari. 40 solat. Adapun yang kedua adalah 40 40 hari. Kemudian yang pertama ini adalah lafaz masjidi yaitu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya arba'in ini hanya kekhususan apa? Salat di Masjid Nabawi. Adapun hadis yang kedua ini berkaitan dengan eh, adalah umum yaitu baik di Masjid Nabawi maupun di masjid yang yang lain. Karena beliau hanya mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam selama berapa hari? 40 hari dan beliau tidak membatasi dengan Masjid Nabawi atau masjid yang yang lain. Artinya semua masjid ya bisa diamalkan amalan yaitu sholat bersama imam selama 40 hari ya tidak ketinggalan takbiratul takbiratul ihram. Dan kedua hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Anas yaitu Anas bin bin Malik. Oleh karena itu para ulama mencurigai rawi yang tadi yang tadi kita katakan majhul tadi, yaitu rawi yang tidak diketahui keadaan hafalannya. Ditakutkan kesalahan hadis ini berasal dari di, dia karena jeleknya hafalan dia ya kemudian dia salah di dalam meriwayatkan hadis harusnya mengatakan 40 hari menjadi apa 40 wak waktu ya oleh karena itu e, sebagian ada yang menghukumi hadis yang pertama tadi dengan hadis yang mungkar hadis yang yang mungkar artinya hadis yang doif yang meri, yang menyelisih hadis lain yang lebih sah lebih sahih ini namanya hadis yang yang mungkar jadi uh, hadis yang berkaitan dengan 40 hari ini hadisnya hasan. Artinya bisa kita amalkan dan ini bisa kita amalkan bukan hanya di Masjid Nabawi. Seandainya bapak-bapak nanti dan ibu-ibu sekalian, ya terutama bapak-bapak karena ini berkaitan dengan sholat jamaah, pulang ke Indonesia, ya kemudian berusaha untuk mengamalkan hadis ini, maka kita dapat pahalanya. Jadi selama 40 hari, satu bulan lebih 10 hari, kita berusaha untuk sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya, dan ini bukan perkara yang enteng. Ya, bukan perkara yang yang enteng. Mungkin dua hari, empat hari, lima hari kita bisa lima waktu bisa nggak ketinggalan. Tapi mungkin hari keenam kita ketinggalan. Ya, oleh karena itu ini adalah perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Ya, selama empat puluh hari kita bisa sholat ya bersama imam berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul takbiratul ihram. Dan kalau kita berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah kita mendapatkan dua keutamaan ini. Ya terbebas dari api neraka dan juga terbebas dari kenifakan. Karena nggak mungkin ya seorang muslim yang berjamaah selama 40 hari ya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram masih tersisa di dalam hatinya apa? rasa rasa nifak. Karena orang yang munafik ini yang berat bagi mereka untuk sholat ber, berjamaah. Seandainya mereka berjamaah pun mereka sering keting, ketinggalan. Ya, akan tapi kalau seorang muslim bisa menjaga sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram, ini menunjukkan bahasanya di dalam hatinya benar-benar bersih. Ya dari apa? Dari kenifakan. Taip. Sudah jam berapa ini? Jam 5. Setengah 5 ya. Oh ya, masih lama ya. Ya, e, pertanyaannya ini yang pertama insya insyaallah kita tunda besok. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat salat Jumat adanya hanya satu kali. Kenapa di Masjidil Haram adanya dua kali? Jadi e, Rasulullah SAW di masa beliau ini adanya cuma satu kali. Kemudian di zaman Uthman bin Affan, ya beliau berijtihad E, menjadikan adzan ketika sholat Jumat ini menjadi dua kali dikarenakan manusia saat itu sudah banyak ya sehingga dengan adzan yang pertama diharapkan mereka menghentikan aktivitasnya kemudian bersiap-siap untuk menghadiri sholat Jumat dan ini adalah sebuah sunnah khulafa urashidin dan Rasulullah SAW bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasidin. Jadi adzan yang kedua ini adalah termasuk sunnah khulafa khulafa'ur rasidin. Ya, di sini bertanya tentang bagaimana adab yang baik memegang Al-Qur'an karena pernah saya lihat di Indonesia menaruh Quran di lantai majelis. Katanya tidak apa-apa. Sementara di Masjid Nabawi saya lihat kemarin ada orang ditegur oleh petugas karena menaruh Quran di atas sajadah. Ya, uh, Al-Quran ini adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kalam al khalik ya kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehormatan. Oleh karena itu seorang muslim, hendaknya dia menghormati kalam Allah. Dan di antara penghormatan terhadap Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran pada tempatnya dan tidak meletakkan Al-Quran di bawah Ya hendaknya seorang muslim yang meletakkan Al-Qur'an di tempat yang terhormat. Seperti misalnya seperti yang Bapak lihat ini berada di di atas dan tidak meletakkan Al-Qur'an di lantai. Ya, jadi yang yang benar ya seorang muslim ketika dia membaca Al-Qur'an atau meletakkan Al-Qur'an hendaknya dilakukan atau diletakkan di di tempat yang terhormat yaitu di tempat di atas ya bukan diletakkan di di bawah dan kalau melihat di sini maupun di Indonesia orang yang meletakkan Al-Qur'an di bawah maka diingatkan. Ya, ke, kewajiban seorang muslim adalah mengingatkan saudaranya. Kalau diterima alhamdulillah. Ya kalau tidak diterima maka dia sudah melakukan kewajiban dia sebagai seorang saudara yaitu mengingatkan saudara yang yang lain. Ya. <clears throat> ya, jadi nanti akan kita bahas juga di sini. Apa bedanya keutamaan orang yang sholat di dalam masjid dan juga orang yang sholat di luar masjid atau di halaman, ya. Ini ada perbedaan pendapat Pak di kalangan para ulama eh, dan di antara masyayikh kita sendiri, di antara syekh-syekh kita di eh, sini sendiri dan eh, pengarang kitab ini yaitu Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau lebih menguatkan bahwasanya halaman masjid itu termasuk masjid. Bahwasanya halaman masjid itu termasuk masjid. Jadi yang di luar masjid adalah yang berada di luar pagar di luar pagar halaman itu baru di luar dolar masjid. Tapi kalau halaman masjid maka ini termasuk masjid. Ya, berdasarkan pendapat beliau ini berarti orang yang sholat di halaman masjid itu mendapatkan pahala seribu, mendapatkan pahala seribu kali lipat. Adapun orang yang sholat di luar pagar maka dia tidak mendapatkan pahala seribu. Seandainya dia terpaksa sholat di luar pagar karena penuhnya Masjid Nabawi Kemudian dia sholat berjamaah di luar pagar Maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah Akan tetapi tidak mendapatkan pahala seribu Tidak mendapatkan pahala seribu Jadi pahala seribu Menurut beliau ini Hanya didapatkan kalau kita sholat di dalam masjid ya Dan juga sholat di dalam pelataran pelataran masjid ya, Di dalam halaman halaman masjid Namun eh, e, di luar perbedaan pendapat ini apakah pelataran masjid atau halaman masjid ini termasuk masjid atau tidak? Kalau misalnya bapak masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam, masuk pak, ya, supaya kita keluar dari khilaf, keluar dari apa? Dari perbedaan pendapat ini. Kalau kita sudah masuk ke dalam sudah tenang. Entah itu yang mengatakan halaman masjid ini eh, termasuk dapat pahala seribu atau tidak, kita yang penting sudah berada di di dalam. Jadi alhamdulillah yang Masjid Nabawi ini luas Apalagi bukan hanya satu lantai, di sana ada lantai kedua. Ya kalau memang di bawah penuh kita bisa naik ke atas supaya tenang hati kita keluar dari khilaf para para ulama. Jadi, jadi ini kalau kita masih bisa mampu untuk masuk ke dalam, ya tentunya semakin kita cepat datang ke Masjid Nabawi sebelum adzan ini lebih bagus kita bisa mendapatkan tempat di dalam. Dan kita jangan tertipu dengan e, sebagian jamaah yang mereka duduk-duduk di di luar. Seakan-akan Masjid Nabawi sudah sudah penuh. Padahal sebenarnya di dalamnya masih masih kosong. Ya jadi kadang mereka macam-macam niatnya. Ya jadi di luar mungkin karena ingin cepat apa? ke hotel supaya dapat lift lebih cepat misalnya. Ya, misalnya atau misalnya karena yang lain. Maka ini kita jangan tertipu dengan apa yang ada di luar, kita langsung masuk ke ke dalam dan insya Allah dapat tempatnya dan lebih tenang bagi diri kita. Ya. Ya ini nanti insya Allah akan kita jawab bisa insya Allah Ya ini pertanyaannya bahwa Raudhah merupakan salah satu tempat yang diijabai doanya Tapi orang-orang berdesak-desakan Bahkan mementingkan diri sendiri dan rebutan untuk menuju tempat tersebut. Bagaimana hal tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, e, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini adalah taman di antara taman-taman surga. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya tempat ini memiliki keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain yang ada di dalam masjid Nabawi. Ya, jadi sabda Nabi SAW bahwasanya tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannah, ya, taman di antara taman-taman surga, menunjukkan bahwasanya tempat ini memiliki apa? keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain yang ada di dalam Masjid Nabawi ini. Dan para ulama di sini berselisih pendapat tentang penafsiran keutamaan itu maksudnya apa. Nah, Syekh di sini mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah dianjurkan bagi kita untuk sholat sunnah di sana dianjurkan bagi kita untuk sholat sunnah di raudhah, membaca Al-Quran, ya, dan nanti akan kita sampaikan. Oleh karena itu, kata beliau, disunahkan bagi kita untuk melakukan sholat sunnah di di sana. Entah itu sholat rawatib maupun sholat sunnah yang yang lain. Adapun sholat fardhu maka tetap disunahkan bagi laki-laki untuk menempati saf yang pertama. Karena keumuman sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijal awaluha Sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang pertama. Jadi semakin depan semakin afdal bagi laki-laki. Ya, jadi untuk sholat fardu, untuk sholat wajib maka tetap dianjurkan bagi kita untuk menempati soft yang yang pertama bukan di bukan di raudhah. Ya, kemudian sholat di raudhah ini hukumnya sunnah. Tidak ada yang mengatakan sholat di sana ini hukumnya wa, wajib. Ya, oleh karena itu di sini perlu diperhatikan. Ya, kalau misalnya untuk menuju ke sana yaitu untuk sholat di raudhah kita terpaksa harus menyakiti saudara kita, maka ini tidak diperkenankan. Ya untuk sholat di raudhah kita harus menyakiti saudara kita, maka ini tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan la dororo wa la diror Tidak ada, tidak boleh kita meng, meng, memudarati diri kita sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang orang lain dan menyakiti saudara ini hukumnya tidak boleh di dalam di dalam Islam. Jadi tidak boleh hanya karena sesuatu yang sunnah kemudian kita melakukan sesuatu yang yang haram. Tidak boleh kita hanya karena ingin melakukan yang sunnah kemudian kita melakukan sesuatu yang yang haram. Jadi lihat kondisi. Kalau memang kondisinya memungkinkan, longgar, ya dan kita bisa ke sana dengan mudah, maka silahkan kita anjurkan untuk sholat sunnah di di raudhah. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya berdesak-desakan, bahkan harus memudarati diri sendiri ataupun orang lain, maka kita katakan jangan. Dan lebih baik kita mencari tempat yang lain yang di situ kita lebih khusyuk untuk melakukan sholat. Ya. Oh ya, <clears throat> apa hukumnya orang yang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar? Ya, kebetulan tadi saya habis asar melihat sebagian jamaah kita dari Indonesia ini sholat sunnah setelah sholat sholat asar. E, di sana ada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk sholat asar, e, sholat sunnah setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. La sholat ba'dal asri hatta tagruba syams kata Rasulullah SAW. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari dan tidak ada solat setelah subuh sampai terbit matahari. Ini menunjukkan larangan kita untuk solat setelah solat asar. Ini tidak diperkenankan kecuali kalau solatnya adalah solat yang memiliki sebab. Kecuali kalau solatnya adalah solat yang memiliki sebab. Contohnya tahiyatul masjid. Makanya adalah solat sunnah yang memiliki sebab. Yaitu sebabnya ketika orang masuk masjid maka dia hendaknya menghormati masjid dengan cara apa? Dengan cara melakukan solat. Karena sabda Nabi SAW Ida dakhala ahadukumul ahadukumul masjidah fala hatta yusalli rokaatain. Ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk sampai dia solat dua dua rakaat. Jadi ini adalah solat yang memiliki sebab. Kalau sholat itu memiliki sebab, maka boleh kita melakukannya setelah sholat asar. Misalnya bapak dari apa dari rumah, ya habis asar ingin sholat maghrib di di sini, atau setelah sholat asar berangkat dari rumah masuk ke masjid Nabawi, maka kita tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi larangan Nabi SAW Sholat sunnah setelah sholat asar Ini apabila sholat sunnahnya mutlakoh Yaitu sholat sunnah yang yang mutlak. Artinya sholat sunnah yang tanpa sebab. Misalnya apa? Misalnya bapak setelah sholat asar ya duduk di masjid Nabawi, ya kan? Kemudian tiba-tiba ah daripada bengong ya daripada kita tidak ada kerjaan lebih baik kita sholat kita isi dengan dengan sholat. Maka ini dinamakan sholat apa? Mutlak. Ya ini yang dilarang seperti ini pak. Ya. Adapun sholat sunnah yang Zawatul asbab yang memiliki sebab maka diperbolehkan kita untuk melakukannya meskipun itu setelah sholat asar. Tapi sebentar Pak ya. Sholat mayit. Ya. Apakah sholat mayit termasuk sholat yang punya sebab? Iya. Jadi sholat mayit ini termasuk sholat sunnah yang punya sebab. Jadi seandainya setelah asar atau subuh ada sholat jenazah, maka kita ikut ikut sholat dan tidak ada larangan di dalamnya. Termasuk. Ya termasuk sholat sunnah ihram yang termasuk sholat sunnah ihram ini memiliki sebab. Ya, jadi seandainya kita selesai tawaf itu setelah eh, pas apa? Setelah asar maka kita tetap sholat ihram. Bagaimana hukum orang yang berjalan di depan orang yang sholat? Ya, bagaimana hukum orang yang berjalan di depan orang yang yang sholat? Ya, berjalan di depan orang yang sholat ini tidak dibolehkan, Pak. Ya, tidak diperkenankan kita untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat karena di sana ada larangan. Ya dari Nabi SAW beliau mengatakan yang artinya seandainya orang yang melewati orang yang sedang sedang sholat itu tahu hukuman baginya, niscaya dia berdiri 40 itu lebih baik dari dia daripada berjalan di depan orang yang yang sholat. Beliau mengatakan seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu tahu apa akibatnya, ini saya dia berdiri 40 menunggu itu lebih baik daripada apa? Dia melewati orang yang yang sholat dan 40 di sini e, berbeda pendapat di kalangan para ulama ya ada yang mengatakan 40 hari ya ada yang mengatakan 40 tahun seandainya itu 40 menit pun berat ya enggak kita berdiri menunggu 40 menit itu berat ala hal ini menunjukkan tentang larangan ya seseorang berjalan melewati orang yang sedang yang sedang sholat Dan juga dari segi adab Seandainya kita berdiri atau sedang menghadap seorang raja Di antara raja-raja dunia Atau seorang presiden Di antara presiden-presiden dunia Kemudian tiba-tiba ada orang yang nyelonong ya kan kita sedang ngobrol yang sedang berhadapan-hadapan dengan seorang presiden kemudian dia lewat begini saja nyantai ya lewat di depan kita ini termasuk suatu yang tidak adab ya bukan suatu yang sopan, tidak sopan orang berjalan di antara seorang dengan penguasanya. Ya seorang rajanya atau seorang presidennya kemudian dia berada ber, apa? Kemudian dia lewat di di depannya. Tentunya ini akan orang seperti ini akan mendapat hukuman dari penguasa tersebut. Enggak ada seorang penguasa atau seorang presiden yang ridho apabila dia sedang ya berbicara, dia sedang berhadapan dengan orang yang menghadapnya kemudian ada orang yang yang lewat. Ya oleh karena itu kita lihat kalau sedang ada pidato presiden, ya ini diusahakan bagaimana orang tidak ada yang lewat di di depannya. Ya kan? Gimana supaya tidak ada orang ada sepeda yang masuk ya kemudian nyelonong di depan tamu ini diusahakan. Ya. Oleh karena itu di sini seseorang yang sedang sholat, saudara kita yang sedang sholat ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedang berada di hadapan di hadapan Allah. Maka bagaimana kita memotong di di depannya? Jadi kita jangan melihat orangnya. Mungkin yang sholat adalah seorang petani, seorang seorang e, pedagang asongan atau seorang pemungut. Ya, kita tidak melihat orangnya, tapi dia sedang menghadap siapa? Dia sedang menghadap siapa? Dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tidak e, bukan merupakan suatu yang sopan, merupakan bukan merupakan suatu yang beradab apabila kita melewat atau lewat di depan orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam satu keadaan, yaitu dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat sekali, maka tidak mengapa seseorang melewati uh, orang yang sholat. Ya, misalnya uh, keburu kemana? Ke belakang misalnya, atau misalnya sudah berjanjian ketika di Masjidil Haram mungkin sudah janjian dengan temannya, seandainya dia ketinggalan maka dia akan hilang misalnya. Dalam keadaan darurat tidak masalah dan ad-darurah E, tubihul mahdura ya yang namanya darurat ini membolehkan sesuatu yang dilarang jadi dalam keadaan yang darurat entah itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau misalnya di masjid-masjid di Indonesia yang ketika sedang rame ramainya orang ya dalam keadaan darurat kita harus lewat enggak masalah kita le lewat tapi kalau tidak dalam keadaan darurat sementara masih ada jalan yang lain atau kita nunggu lima menit ya maka hendaknya kita menung menunggu ya Gimana Pak? Jaraknya. Iya, jadi iya kalau misalnya ada orang yang sholat tanpa sutroh. Jadi sunnahnya orang kalau sholat itu membuat sutroh Pak. yaitu menjadikan penghalang ya, yang ada di depannya sehingga orang yang lewat itu bisa berjalan di belakang sutroh kita ya kan? Ini sunnahnya seperti ini. Jadi kalau kita sholat, diusahakan bisa menghadap tiang misalnya, ya kan atau menghadap tembok, kita mendekat ke tembok supaya tidak ada orang yang lewat di depan di depan kita. Tapi seandainya misalnya ada orang di sini nggak paham, dia sholat kemudian dia tidak memakai apa sutra, ya maka boleh kita melewatinya eh, di de, eh, di depan tempat dia sujud, di depan tempat dia dia sujud. Jadi dikira-kira dia sujudnya di sebelah mana. Kalau kita lewat di depan tempat dia sujud maka tidak masalah ya kita sholat, ya kita lewat di depan dia tempat sujud maka tidak tidak masalah. Jadi bukan berarti kalau tidak ada sutra kemudian pokoknya sampai sini sampai sana kita nggak boleh lewat enggak. Jadi ada batasnya itu sampai dia tempat dia apa? Tempat dia su sujud. Ya mungkin sampai di situ dulu apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah sekali lagi eh, kita pelajaran kita berlanjut sampai tidak ada orang Indonesia di sini. Jadi meskipun nanti di sini tinggal lima orang, sepuluh orang nggak masalah. Ya, jadi pelajaran kita insya Allah berlanjut. Jadi diberitahu yang lain, ya teman-teman yang lain yang, yang yang tidak ada hari ini silakan besok bisa hadir di tempat yang sama dan di waktu yang yang sama. Itu yang bisa kita sampaikan dan e, pertanyaan yang tidak bisa kita baca hari ini insya Allah akan kita baca besok. E, semoga yang bermanfaat yang yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.